Para pendengar yang budiman Tadi dengan para ustadz bincang-bincang Duh nikmatnya orang yang ikhlas Kenapa hidup ini berat Hidup ini banyak jengkel Hidup ini banyak kecewa Kenapa amal-amal kita berat Kenapa rasanya kok kita tuh cepat marah Mungkin salah satu evaluasinya kita ini belum termasuk orang yang serius dengan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu hidupnya beda. Kalau orang yang ikhlas itu cirinya hidupnya tenang. Tenang. Mengapa tenang? Karena memang zikirnya zikir terus. Ikhlas itu kan zikir. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang hanya Allah yang diharapkannya. Akibatnya dia tenang menjalani hidup ini. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram kalau ingat kepada Allah. Kalau orang ikhlas kan nggak mikir, nggak ngarep-ngarep dari siapa-siapa, Pak. Hanya Allah. Makanya tenang. Dua Orang yang ikhlas itu hidupnya tidak mudah sakit hati, tidak pendongkol, tidak penjengkel, tidak pemarah ujungnya. Kenapa? Karena orang yang ikhlas jarang kecewa terhadap urusan duniawi. Kecewanya tuh kalau sholat tidak khusyuk, ketinggalan sholat berjamaah, luput tahajud, gak bisa nolong orang, Kecewanya urusan akhirat, urusan dunia ah, biasa-biasa ah, saja. Hilang dompet, rileks. Sambil dicari dan lapor ke polisi karena di dompet itu berisi emas 5 kilo misalnya. Saudaraku yang baik jadi para pemarah itu kelihatannya rada-rada kurang ikhlas Karena dia standarnya adalah kepuasan dirinya Kenapa sih orang marah? Orang marah tuh prinsip dasarnya dia tidak siap menerima kejadian yang tidak cocok dengan keinginannya Parah tuh Mau makan enak terlalu asin marah karena standarnya enak mau tidur di tenda yang sebelahnya ngorok marah dia tuh karena sudah sudah tahu nggak kenapa orang ngorok bu orang ngorok tuh sederhana dia tidur kita bangun jadilah ngorok kalau kita tidur dia bangun tidak ada yang ngorok menurut kita tapi menurut dia ada <laughs> Kalau bangun dua-duanya tidak ngorok juga. Tidur dua-duanya tidak ada yang ngorok. Jadi penyebab ngorok itu cuma satu, dia tidur kita bangun, itu aja. Maka solusinya sederhana. Bangunkan <laughs> dia. Ada seorang suami yang istrinya tukang ngorok, diberi obat benar itu, Enggak ngorok-ngorok. Malah kerja semalaman itu. Orang yang ikhlas dia akan selalu semangat dalam hidupnya. Karena yang dicarinya pertolongan Allah, ridho Allah yang tertinggi, maka udah ganjarannya nggak ada yang bisa nandingi. Karena yang dicarinya Allah, maka Allah terus semangat. Karena Allah yang punya segala-galanya. Hadiah itu menarik kalau menguntungkan yang diberi hadiahnya. Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang ah, berhasil memanjat pinang ini, pinang setinggi 25 meter, maka saudara akan segera mendapatkan hadiah permen satu buah. Siapa yang mau naik? Saudara-saudara sekalian, panjat pinang ini luar biasa. Di atas Pinang ini ada selembar cek dengan senilai 5 miliar rupiah dan dengan 10 motor gratis ditambah ada wanita soleha yang mendoakan terus bukan jadi istrinya Dinin oh diinjak tahan mereset merosot kenapa harapannya tinggi. Semangat terus, siang malam berjuang. Kenapa? Karena harapannya tinggi. Nah, orang yang semangat terus kalau harapannya dari Allah, sedangkan Allah pemilik segala-galanya. Kita punya utang berapapun mudah bagi Allah membayarkannya. Kita ingin jodoh, setiap jodoh itu dalam genggaman Allah. Jadi kalau orang yang Allah tujuannya enggak pernah pudar semangatnya makin kurang ikhlas, makin lemah semangat. Kenapa ada yang tahajudnya tahan dua jam, tiga jam? Ah, karena Allah yang dituju. Karena kalau ngarep-ngarep pujian, siapa yang mau muji? Yang di belakang pada enak, lama benar ini. Orang yang ikhlas, tadi satu apa? saya udah lupa lagi ini. Sudah sangat ikhlas ya. Satu tenang, dua jarang kecewa, marah, tiga selalu semangat. Yang keempat, orang yang ikhlas itu ringan. Kenapa berat? Berat itu karena terlalu banyak berharap kepada makhluk berat. Orang yang ikhlas melakukan mungut sampah ringan. Bersihkan WC, wah ringan. Apa saja ringan, bahkan berjuang mempertaruhkan nyawa ringan. Kenapa? Allah tujuannya. Yang kurang ikhlas mah segalanya berat, ngurus anak itu. Eh, masih kecil udah nyebelin begini apalagi udah jadi nenek-nenek wah langsung jangan ngomong gitu kamu mertua tersinggung karena sudah nenek hadirin apalagi ciri orang yang ikhlas istiqomah kalau orang sudah ikhlas konsisten dia tidak lintat pelintut tidak hejot tihang asiklah kalau ingin ikhlas nah bagaimana nih ingin ikhlas tidak nih ingin bahagia ikhlas ikhlas itu tidak mengharapkan apapun selain hanya dari Allah dari makhluk ah, ingat dulu nasihat kiai waktu membangun pesantren ini ujang disebut ujang tuh panggil kalau ingin pesantren maju, kamu bahagia, mulia, syaratnya jangan pernah bersandar kepada makhluk. Jangan pernah berharap bergantung kepada makhluk. Cukup Allah. Karena Allah yang memiliki menguasai segala-galanya. Percuma ngarap-ngarap kepada manusia. Karena manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah bergabung jin dan manusia, langit dan bumi semua bersatu akan memberi kepada kita satu rupiah saja nggak bisa kalau Allah nggak mengizinkan. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita gaul dengan manusia boleh, kita berbicara dengan manusia boleh, minta tolong lisan boleh, ngatur strategi supaya ditolong orang boleh, tapi hati no way man. Man. Memen. Ibu, Bapak. Bu. Ibu. Kenapa ibu menderita? Karena ibu sengsara. Kenapa ibu sengsara? Karena ibu terlalu berharap kepada suami. Suami hanyalah sekedar makhluk yang penting bagi ibu. Suami hanyalah manusia yang menjadi salah satu jalan. Jalan rezeki, jalan penghargaan, jalan kebahagiaan. Tapi suami bukanlah segala-galanya. Makanya maaf saja makin cintanya tidak terkendali kepada suami Harapannya tidak terkendali nelangsa Cinta penting Meminta tolong tidak salah Tapi hati bergantung kepada suami Itulah yang membuat kita jadi lemah hadirin Orang yang ikhlas Itu akan kuat memikul kehidupan ini Suatu saat Allah menciptakan bumi ini berguncang Lalu Ya Allah adakah yang lebih kuat daripada bumi Eh maaf Allah menciptakan gunung Sehingga bumi ini lebih stabil Adakah yang lebih kuat ya Allah dari gunung Ada Apakah itu Yaitu besi dengan besi. Gunung dipangkas. Adakah yang lebih kuat daripada besi? Ada yaitu api. Dengan api besi lumer. Adakah yang lebih kuat dari api? Ada yaitu air. Dengan air api padam. Adakah yang lebih kuat daripada air? Ada, yaitu angin. Coba yang sebelah Bapak disiram pakai air, belum tentu pindah. Bukan itu adik. Berapa banyak orang yang pindahnya dengan angin sedikit Ada <laughs> Aduh ini kacau nih. Adakah yang lebih kuat daripada angin langsung ingat ke sana lagi. Topan itu kan luar biasa tuh. Topan bisa mengangkat air, menghempaskannya. Kalau tsunami hanya bisa di pantai-pantai saja. Kalau angin, angin puting beliung, topan hancur ah, tuh ngacak-ngacak kota ngacak-ngacak apa saja adakah yang lebih kuat dari angin ada yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu jadi makhluk terkuat yang tahan menghadapi kesulitan, kepahitan adalah makhluk yang paling ikhlas Enggak ngarep apa-apa dari makhluk. Hanya memberi. Tak. Maaf, kita harus sepakati walaupun ikhlas harus nggak boleh sumbang ya. Saya nyanyi tanpa pamrih nih ah. Benar, tapi menyumbangkan lagu itu tidak berarti membuat nada jadi sumbang ya. Hanya memberi tiga kali lagu itu ya hanya memberi tak harap kembali dari makhluk cukuplah Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin dan Allah tidak memerintahkan kita melakukan semua pengabdian ini kecuali ikhlas karena Allah tidak usah nyari dari selain Allah. Tuh, jadi gimana nih supaya ikhlas? Memang ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin mengenal Allah, makin ikhlas. Bagaimana caranya? Ada dua caranya. Satu diantaranya dengan mempelajari Asma'ul Husna. Di sana kita tahu Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu segala-galanya, Allah maha kuasa. Makin bulat keyakinan Allah menguasai langit bumi tiada selain Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Dialah Allah yang menguasai langit bumi Yang menggenggam setiap makhluk Tiada semut hitam bergerak dalam malam yang kelam Di atas batu yang hitam legam Kecuali Allah tahu Karena Allah yang menggenggam setiap semut Tidak ada satu helai daun kering pun yang jatuh dalam belantara Kecuali Allah tahu Karena setiap daun Allah yang nyiptakan Allah yang ngurus Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Makin yakin itu kita juga milik Allah. Saudara jangan macam-macam. Dia juga milik Allah. Madonna itu ciptaan Allah. George W. Bush yang mau datang ke sini itu juga milik Allah. Sekali oleh Allah dibikin keselak waktu itu Tahu kan waktu wajahnya merah itu keselak kue peledung jatuh. Sekali Allah menurunkan derajatnya di negerinya sendiri tidak disukai, Maka kalau datang ke Indonesia <laughs> biasa-biasa saja. Arab-arapan sih nggak usahlah ke sini mengapain di negerinya aja kurang disukai. Tapi karena saya bukan pemerintah, tahunya hanya suara hati kecil saja. Kalau diminta statement saya mau nanya, harusnya pemimpin itu tidak hanya punya kekuasaan, punya akal, punya tubuh, tapi punya hati. Bagaimana sih rasanya melihat ratusan ribu orang terbantai di Irak, di Afghanistan, di Palestina? Bagaimana sih rasanya menahan ratusan orang di Guantanamo disiksa tanpa kejelasan hukum bagaimana sih hati melihat anak-anak tercabik-cabik orang kelaparan negara hancur gimana sih hati nuraninya melihat hanya itu aja menanya how do you feel mister apa yang kau rasakan melihat kehancuran orang lain ah kok jadi menyimpang ya saya belum memberikan statement ya. Sebetulnya diawet-awet. Sampai di mana tadi ada ini? Asmaul Husna dan yang kedua salah satu teknik mengenal Allah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita harus mulai mengenal diri. Jadi kalau bercermin itu jangan Bukan begitu Bercermin Ya Allah Engkau menciptakan kumis Mata ting ting ting ah, Ya Allah Untung bulu mata nanti cepat rambut tumbuhnya Gimana kalau alis bulu hidung Rumah ya ini Repot Alhamdulillah gigi kita berhenti coba kalau makin besarnya Alhamdulillah jadi lihat gigi tuh senang lidah dengan gigi kompak gak diatur oleh kita bagaimana kalau diatur wah lidah saya kegigit Alhamdulillah di atas gusi yang empuk keluar gigi yang amat keras aneh harusnya kan gigi kita seempuk gusi ya mah kebayang kalau giginya seempuk gusi emple emple makan Alhamdulillah harusnya lihat gigi tuh ya Allah untung nggak taring semua yang masih Allah harusnya bercermin tuh bisa nangis tuh bercermin tuh pak Akbar Allahu Akbar Kenapa mata saya di depan dua-duanya ya Coba kalau di pinggir sini kayak ikan Telinga ngadep ke depan Oh mungkin supaya hidup ini orientasinya ke depan Maju Karena yang paling sering lihat spion biasanya yang mau mundur Ya kan Kalau kita spion aja yang dilihat mundur dia mobilnya Nah, tidak mungkin maju terus lihat spion nubruk. Oh, orang yang sering terlalu sering melihat masa lalu, mikirnya masa lalu, itu persiapan mundur tuh dalam hidupnya. Aneh, hei, bunyi mulutnya, hei, ya Allah. Nanti ngobrol dengan sapi, hei, oh, apa bedanya? Padahal kita minum susu sapi. Harusnya anak-anak yang minum susu sapi kan tidak boleh menikah dengan sapi ya karena saudara sesusu. Harusnya kan kalau lagi duduk begini kita ketahuan yang nggak dikasih air susu ibu duduknya nggak enak kenapa ekornya susah melipat. Kopiahnya di atas kenapa karena tandukan. Enggak ini Pak. Ya Allah minum air susu sama dengan minum anak sapi nggak tandukan nah saudaraku sekalian menarik ini kalau melihat mengaca diri jari aduh ada kukunya aneh kukunya yang memanjang untung nggak dengan jarinya gimana kalau jarinya yang memanjang kurang enak tiap Jumat gunting jari ya mak Oh ketuk jerit jerit Alhamdulillah dan yang menarik lidah kita sama satu sama lain coba kalau lidah kita beda rasanya kompak ini pak padahal orang tua nggak kompakan mendidain lidah asin sama asin beda aja udah nggak laku tuh makanan hidung ternyata Bau-bauan itu kompak, kita tahu bau melati sama. Coba kalau nggak kompak, ah, aduh, semerbak. Padahal baru tuh sahabat kita tuh mulut Oh, ini parfum idaman katanya. Maha suci Allah. Makanya kalau melihat diri seharusnya yang diingat itu yang menciptakan. Lihat lukisan saja, lukisan manusia, kita terpesona kepada pelukisnya. Kenapa lihat manusia betulan kita tidak terpesona? Madame Tussaud, apa bagaimana nyebutnya? Madame Tussaud itu disebutnya gimana? Yang di Inggris itu lilin. Ah, kan begitu mirip ini kok mirip sekali ya dek ya Loh ada juga patung Yang disangka temennya tuh ternyata patung juga Kalau lihat patung sudah terpesona Kenapa lihat temen atau lihat diri kita nggak lebih terpesona Aduh saya jadi ingat pengalaman Ini hanya nambah aja ya Suatu saat AA orang tua dengan izin Allah ada di museum tersebut di London kalau tidak salah ya oh, ayah kan agak kecapean tuh masuk jalan-jalan sudah lihat di patung-patung tuh ayah tuh capek terus duduk aja di sampingnya serarafat di samping patungnya serarafat, nah kan datang turis yang lain prajurit sih bingung. Ini patung siapa? Udah layak saya. Karena dilihatin turis mungkin aja tinggal nggak dikasih. Turisnya kaget. Aduh, baik di tempat patung begitu. Kan di sana mah ditangkap patung semua. Ya mungkin kan bapak teh capek nunduk ada Mungkin kata tulis ini tokoh siapa? Allah aku Maaf nih aduh. Nah itulah hadirin sekalian belajar ikhlas. Insya Allah nikmat kalau kita sudah merasa cukup Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Allah yang membagikan rizki Allah yang melindungi Allah yang menolong Allah yang membulak balik setiap hati makin mengenal Allah dan makin yakin segalanya dalam kekuasaan Allah maka kita nggak butuh dari selain Allah. Maaf perkataan ini tidak identik dengan apatis, meninggalkan pergaulan, bukan, bukan. Kalau dengan sesama manusia biasa, proposal kita buat untuk pembangunan masjid, kita sempurnakan manajemennya, kita jaga akhlak. Tapi hati Allah, tubuh, akal sempurnakan ikhtiar, hati sempurnakan tawakal. Insya Allah, wa may yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Barang siapa yang kian bertakwa kepada Allah menyempurnakan ikhtiar dalam keadaan takwa dan hatinya dan barang siapa yang bulat ketawakalannya maka takwa membuat jalan keluar dari urusan dan tawakal menjadi jalan kecukupan karena Allah Maha tahu kebutuhan lahir batin kita lebih tahu daripada kita